حجي إسرافيل أمر dan Bapak Profesor Ahmad Zahra selaku Rais Majelis Ilmi Jamiatul Qurra wal Huffaz saya mengucapkan selamat pertama kepada Bapak Ustaz Ainul Yakin yang telah mampu bisa mentakhrij ataupun mewisuda anak didiknya sebanyak 52 dan ini adalah merupakan salah satu prestasi yang patut kita banggakan bersama begitu juga saya ucapkan selamat kepada adik-adik kita yang tadi telah diwisuda kalau istilah saya haflah takhrij atau haflah takrim hafazatil Quran al-Karim kalau wisuda itu biasanya untuk anak-anak TPK ya anak-anak TPA TKA ataupun juga yang ada di universitas nah ini haflah takrim atau haflah takhrij hafazatil Quran al-Karim saya merasa berbangga dan merasa kagum terhadap pesantren Hamalatul Quran Al-Karim. Dan sebelumnya saya merasa tidak percaya bahwa dari sekian banyak hafal Al-Quran Al-Karim yang pada hari ini kita hadiri untuk memberikan takrim kepada mereka ada yang hafal dalam beberapa bulan saja. Tapi setelahnya saya mendengarkan lebih rinci lagi bahwa ternyata proses proses pada saat anak-anak mondok di santren Hamalatul Quran Al-Karim ternyata prosesnya luar biasa. Anak-anak diharuskan 24 jam itu harus bersama dengan Al-Quran Al-Karim setiap minggu harus menghatamkan Al-Quran Al-Karim walau nazar kemudian setelahnya itu harus terus menghafalkan Al-Quran Al-Karim ini saya baru menemukan metode yang semacam ini dan saya kira ini adalah merupakan salah satu metode yang terbaik yang selama ini saya ketahui. Saya harapkan Ustaz Ainul Yakin dirikanlah pesantren-pesantren seperti Hamalatul Quran ini di beberapa tempat lain di Indonesia. Kalau bisa setiap provinsi di Indonesia itu ada pesantren seperti Hamalatul Quran Al-Karim Kalau perlu juga setiap kabupaten itu ada pesantren seperti Hamalatul Quran Al-Karim karena memang metodenya itu metode yang yang logis, metode yang makul. Karena kebanyakan mereka yang menghafalkan Al-Quran sampai dua tahun, tiga tahun itu karena banyak sekali waktu-waktu yang terbuang percuma untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Sementara yang di sini itu semua waktunya itu terfokus hanya untuk menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Kita pernah dengar juga ada metode kalau di Afrika Utara itu mereka sebelumnya menghafalkan Al-Quran al gharim mereka harus menuliskan ayat-ayat yang mau dihafal di lauh makanya istilahnya mengeloh-ngeloh itu dari lauh ditulis dengan pensil setelahnya itu diajukan kepada gurunya gurunya mentasheh setelahnya ditasheh tulisannya barulah dibacakan kalau bacaannya sudah sahih barulah dia pahalkan setelahnya itu barulah disetorkan di hadapan gurunya kalau sudah hafal betulan maka tulisan itu dihapus kembali dengan air dengan batu apung kemudian airnya itu dibuang di tempat yang bagus dan begitu seterusnya begitu seterusnya ini adalah merupakan metode kuno yang sampai sekarang itu diberlakukan di beberapa kholawi-kholawi yang ada di Sudan kholawi-kholawi yang ada di Sudan tempat kholwa dan mereka itulah banyak sekali yang bisa menghafalkan Al-Quran Al-Karim ada juga metode metode dengan mengkonsentrasikan kepada panca indera semua panca indera itu digerakkan semua dalam rangka untuk menghafalkan Al-Quran Al-Karim mata untuk melihat Al-Quran Al-Karim. Kemudian telinga untuk mendengarkan Al-Quran Al-Karim. Kemudian mulut itu juga untuk membacakan Al-Quran Al-Karim. Kemudian otak itu untuk memahami ayat suci Al-Quran Al-Karim. Sehingga semuanya bergerak dalam rangka untuk menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Ini juga merupakan salah satu metode. Ada juga metode menghafalkan Al-Quran semudah senyum seperti yang anda, yang bapak kita sekalian lihat di dalam televisi-televisi itu. Ada juga metode menghafalkan Al-Quran itu dengan dengan metode yadain. Metode yadain itu kalau seandainya kita membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan kejelekan maka dengan menggunakan tangan kiri kalau uh, yang apa eh, yang akan kita hafalkan itu adalah hal-hal yang bagus positif itu dengan tangan kanan. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Nah itu berarti jelek itu. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Nah itu dengan tangan kanan. Itu ada namanya metode yadai. Ada juga menggunakan metode otak tengah ada otak kanan juga. Itu salah satu metode juga. Metode ada lagi dengan lemparan-lemparan bola. Jadi bola ini dilemparkan kepada temannya sendiri. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bolanya dilemparkan ke sana. Lah dari sana dilemparkan lagi ke sana. Badzalikal ladzi yat'ul yatim. Lah itu Terus dilemparkannya terus semua satu surat ini sehingga dengan pakai lemparan bola. Ada lagi metode juga dengan misalnya dengan cara seperti yang diterapkan di Car Free di Jakarta itu anak-anak suruh berjalan kaki dari satu pos menuju pos yang lain. Pada satu pos ini diberikan tulisan untuk dihafalkan Berjalan, berjalan, disetorkan kepada yang kedua. Kalau seandainya sudah hafal, maka diberikan ayat yang berikutnya, ayat berikutnya. Ini semua metode itu kita telah uh, ketahui bersama. Tapi ternyata dari sekian metode yang kita ketahui ini, inilah salah satu di antara metode yang terbaik di Indonesia sampai saat ini yang saya kita ketahui. Mudah-mudahan Ustaz Ainul Yakin bisa kembangkan metode ini di tempat-tempat yang lain dan mudah-mudahan ini bisa mendapatkan berkah pada Allah Subhanahu wa taala. Saran saya yang kedua kepada Ustaz Ainul Yakin yang di yang menghafalkan Al-Qur'an Al-Karim itu janganlah para hafal saja. Kita inginkan juga al-hafizat. Al-hafizat li kitabillah karena jangan sampai yang diperhatikan itu adalah yang lelaki saja tapi kita inginkan juga ada hafizat li kitabillah yang menggunakan metode yang semacam ini. Dan ini adalah merupakan hal yang sangat positif sekali. Para hadirin hadirat sekalian, ada yang berbicara kepada saya begini. Anak itu ini kaitannya antara menghafalkan Al-Qur'an dengan kecerdasan. Kecerdasan Eh, emosional, kesejahteraan spiritual, juga kecerdasan dalam bidang logika. Anak itu kalau di, kalau lahir terlahirkan maka di dalam otaknya itu ada sekitar satu miliar sel satu miliar sel yang untuk berbagai macam keperluan kalau seandainya anak itu diarahkan kepada hal-hal yang positif hal-hal yang positif seperti menghafalkan Al-Quran Al-Karim maka sel-sel yang ada di dalam otaknya itu akan berkembang secara cepat sekali bisa sampai 3 triliun sel yang ada di dalam otaknya itu dan ini bergerak secara <clears throat> bagus secara dinamis dan itu adalah kalau seandainya sel-sel yang ada di dalam otak seseorang itu sudah semakin banyak dinamis ini akan bisa menghasilkan hal yang positif sekali yaitu sel-sel yang bisa untuk menerima informasi berbagai macam hal karena otaknya sudah bagus ini adalah hubungan antara tahfidz Al-Quran Al-Karim dengan kecerdasan otak manusia makanya kita tidak heran apabila mereka-mereka yang hafal Quran Al-Karim itu mereka itu juga mempunyai prestasi-prestasi di sekolahannya karena apa? otaknya sudah terbiasa untuk me, meng, menghimpun berbagai macam informasi. Orang yang hafal Quran itu harus mengerti tentang ayat mutasyabihat. Orang yang hafal Quran itu harus menghimpun berbagai macam ayat-ayat yang serupa. Tapi ayya Setelahnya itu apa? Setelahnya itu apa? Setelahnya itu apa? Banyak fabi ayya ala dengan ketelitian yang terus menerus ini otak itu akhirnya menjadi semakin cerdas begitu juga dengan ayat la'ibun walahun lahum lahun walibun hakiman alima aliman hakima banyak dan ini adalah merupakan cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan cara kepada para penghafalkan Al-Qur'an Al-Karim sehingga mereka itu menjadi orang-orang yang cerdas secara intelektualitas. Belum lagi cerdas secara emosional. Belum lagi cerdas secara spiritual. Bagaimana mereka tidak cerdas pada spiritual, apalagi di pondok sekarang ini. Mereka harus bangun pada jam 3 atau jam setengah 4. Kemudian mereka harus tahajud. Mereka harus terus membaca Al-Quran Karim. Dan ini berlangsung sampai berbulan-bulan lamanya. Inilah yang ingin kita berikan, inginlah yang ingin kita jadikan manusia-manusia Indonesia yang berkarakter Islami, yang berkarakter berkarakter Qurani. Saya sering mengkritik Kementerian Agama itu. Berapa triliun yang sudah digelontorkan oleh pemerintah kepada Kementerian Agama dan berapa orang-orang yang hafal Quran dari sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan Kementerian Agama? Kira-kira ada apa enggak itu? Belum ada. Tapi ini dengan modal berapa juta saja anak-anak sudah bisa 52 anak ini sudah bisa kita wisuda seperti ini dan ini adalah merupakan kejadian yang kita banggakan bersama. <clears throat> Masyarul hadirin rahimakumullah belum lagi dari segi Eh, emosional, akhlak al-karimah. Anak-anak semacam ini mau tidak mau tiap hari harus berada di hadapan guru. Berhadapan pada di hadapan guru dengan para pengasuh-pengasuh yang lain. Begitu datang dia harus bersungguh-sungguh bertata kerama di hadapan guru. Dan ini tiap hari terus menerus saya yakin inilah orang-orang yang pilihan dan itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan thumma awrathnal kitaba alladzi nastafaina min ibadina kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang kami pilihkan dari hamba-hamba kami Masyarul hadirin rahimakumullah maka oleh karena itu maka ingin saya uh, karena tadi namanya orasi ilmiah ya sedikit akan saya bacakan saja tentang hal Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah, Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan pedoman hidup umat manusia sepanjang zaman. Al-Quran adalah kitab suci yang merangkum seluruh kitab suci sebelumnya yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Al-Quran eh, berfungsi sebagai muhaimin atau murakib atau yang mengawasi kitab-kitab suci dan ajaran yang dilakukan oleh umat Islam umat, umat sebelumnya. Jika ada terjadi pembelokan kandungan atau perubahan terhadap redaksinya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka Al-Qur'an dan begitu juga hadis-hadis Nabi akan meluruskannya. Untuk itulah Allah menurunkan kitab suci ini di zaman kenabian paling akhir agar bisa mengawasi kepada apa yang ada sebelumnya. Al-Quran mempunyai banyak keistimewaan antara lain isi kandungan Al-Quran mencakup semua dimensi kehidupan manusia dari persoalan akidah, syariah dan akhlak dan persoalan duniawi sampai persoalan ukhrawi dari persoalan pribadi maupun persoalan sosial kemasyarakatan dan bahkan kebangsaan Al-Quran juga berbicara tentang hubungan antara manusia dengan Allah hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan alam semesta Al-Quran di samping berbicara kepada hati sanubari atau kalbu dan hal-hal yang bersifat emosional juga berbicara kepada akal yang sehat. Dengan pendekatan semacam ini tidak sedikit manusia dari semua lapisan masyarakat yang tercerahkan. Bahkan pada akhir-akhir ini jumlah mereka yang terpelajar, bahkan kaum cendekiawan banyak yang masuk Islam. Banyak juga di antara mereka yang menekuni dan berkulit dengan Al-Qur'an Al-Karim. Al-Quran laksana hidangan yang berisi bermacam-macam menu untuk semua kalangan. Seluruh kalangan bisa menemukan hidangannya pada kitab suci ini, dari mulai anak-anak sampai dewasa, dan dari orang awam sampai kepada kaum cendekia, ilmuwan dan ulama. Keotentikan Al-Qur'an. Tapi bisa dipaksakan lagi bahwa Al-Qur'an adalah satu-satunya kitab suci yang di dunia ini yang saat ini masih tetap orsinil, otentik dan asli sebagaimana saat Al-Qur'an diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab-kitab suci lainnya telah mengalami perubahan secara signifikan baik dari segi redaksi maupun dari segi substansi atau isinya. Kalau dalam Al-Quran telah ditegaskan, ditegaskan sendiri oleh Al-Quran Al-Karim bagaimana firman Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, ini kalau bagi orang ulama balaghah ini banyak sekali adawatu takkid. Inna itu adalah takkid. Nahnu itu pengulangan pada dhamir inna. Nazalna nanya kembali takkid lagi. Al-dzikra wa inna kedua kali beberapa kalinya. Lahu takdimul jar wal majrur La hafidhun letakir, hafidhun menjadi isim isim yang berbentuk apa namanya isim fa'il yang tidak mempunyai zaman dan ini ada menunjukkan arti as-subut wad-dawa. Ini dikemukakan oleh Allah sebelum Al-Qur'an itu diturunkan secara sempurna. Ini adalah merupakan al-i'jaz al-wa'di. Ala al-i'jaz al-wa'idi ada al-i'jaz al-wa'di di samping uh, beberapa i'jaz i'jaz yang i'jaz ilmi, i'jaz balaghi, i'jaz dan lain sebagainya. Al-i'jaz al-wa'di dan ternyata sampai saat sekarang ini Allah Subhanahu wa taala itu menjaga kitab sucinya. Allah menjaga kitab sucinya itu jauh sebelum Al-Quran diturunkan dan setelahnya Al-Quran itu diturunkan. Sebelum Al-Quran diturunkan, Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan Al-Quran di lah mahfud lauhun mahfuz itu sudah dijaga kemudian pada saat itu juga Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan ini di satu tempat fi kita maknun la yamassuhu illal mutahharun setelahnya itu juga Allah subhanahu wa ta'ala mensterilkan jalan-jalan yang biasa digunakan oleh syaitan dan jin untuk mencuri habar-habar lain, lain langit inna zayyana sama'ad dunya bizinatinil kawakib wa hifdham min kulli مارد marid la إلى الملأ الأعلى malail a'la كل min kulli janib duhura واصب إلا من wasib illa man khatafal khatfata fa ini adalah merupakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menjaga kitab suci Al-Qur'an Al-Karim begitu juga pada saat Al-Qur'an diturunkan itu juga Allah Subhanahu wa taala menjaganya kita lihat misalnya dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-An'am disertai dengan malaikat dalam satu riwayat sampai 70 ribu malaikat. Pada satu riwayat mayasud masaddal ufuk bisa memenuhi seluruh angkasa langit itu. Ini adalah merupakan bagaimana Al-Qur'an Al-Karim itu telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat sebelum diturunkan, pada saat diturunkan dan pada saat Al-Quran itu sudah ada di dunia ini. Caranya Allah menjaga Al-Quran itu dengan memasukkan Al-Quran Al-Karim langsung kepada jantung hati Nabi Muhammad. Wa innahu latansinu rabbil alamin nazala bihir ruhul aminu ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin ala qalbika langsung kepada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melalui langsung sebagaimana apa namanya itu apa yang kita dapatkan sekarang ini ini adalah dalam rangka agar supaya paket Al-Quran itu bisa langsung dihunjamkan kepada Nabi Muhammad saw sehingga pada waktu Nabi ingin mengikuti bacaan malaikat Jibril Allah Subhanahu Wa Taala merlang la tuharik bihi lisanaka bih Inna alaina jam'ahu wa qur'ana wa la ta'jal bil qur'an bil qur'an min qabl an yuqda ilayka wahyu wa qur zidni ilma dan setelahnya Al-Quran itu diturunkan ke dunia ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati makhluknya, menggerakkan hati para ulama, para hafal Al-Quran -Al Karim untuk bersama-sama menjaga keaslian dan keautentikan kitab suci Al-Quran Al-Karim. Makanya kita tidak, kita kadang kalah heran, banyak orang hafal Quran tidak mengerti artinya, tapi mereka mau saja menghafalkan Al-Quran Al-Karim kadang -kadang mereka juga ditanya, kenapa kamu menghafalkan Quran yang karim? Anak kecil masih kecil. Mau apa itu juga nggak tahu. Ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati orang-orang untuk bersama-sama menjaga keautentikan kitab suci Al-Qur'an Al-Karim. Banyak orang bergelimang bergelimang dengan Al-Qur'an Al-Karim. Ada yang dari tafsirnya, ada yang dari qiraatnya, ada yang dari ulumul Qur'annya dan lain sebagainya. Itu jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati mereka untuk menjaga kitab suci Al-Qur'an al termasuk mereka wa inna lahu lahafizun ada yang mengatakan apabila Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan sifat ta'zim pada Al-Qur'an al wa inna lahafizun berarti di situ di samping ta'zim ada unsur keterlibatan manusia di dalamnya keterlibatan selain Allah Subhanahu wa taala di dalamnya mereka di antaranya itu adalah para hafal Al-Quran karim yang pada hari ini kita takrim kepada mereka itu. Para hadirin hadirat sekalian, kalau seandainya UNESCO itu mereka itu ingin menjaga asar-asar qadimah seperti Borobudur ataupun piramid dan lain sebagainya. Itu adalah asar-asar yang malmusah, asar-asar untuk kepentingan manusia mestinya kita selaku kaum muslimin itu harus betul-betul menjaga keautentikan kitab suci Al-Quran karena ini bukan saja bermanfaat di dunia tapi juga di akhirat ini juga merupakan satu-satunya kitab suci yang memberikan pencerahan kepada seluruh umat manusia dan itu adalah merupakan hal yang patut kita pertahankan bersama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Qur'an terdiri dari tiga unsur yaitu bacaan, tulisan dan kandungan. Terhadap bacaan umat Islam telah membentengi keautentikan dan keaslian Al-Qur'an dengan munculnya ilmu kiraat Ilmu kiraat, ilmu tajwid itu adalah dalam rangka untuk membentengi Al-Qur'an dari dari kesalahan dalam bidang. Ini saya salut kepada para guru-guru yang tidak gampang-gampang meloloskan bacaan anak-anak didiknya di dalam membaca Al-Quran kurang kurnah disalahkan kurang matnya disalahkan kurang kol-kolahnya disalahkan disalahkan kurang tebal kurang tipis dan lain sebagainya itu saya kepada mereka karena inilah yang harus kita pertahankan ya yang kedua Al-Quran adalah terdiri dari uh, tulisan dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kaum muslimin untuk menerbitkan, memunculkan satu ilmu yang menjaga tulisan-tulisan Al-Quran itu namanya ilmu rasm al-Uthmani ilmu rasm al-Uthmani bagaimana caranya menulis al salah pakai wawu az-zaka mana mishka najat pakai wawu semua Alkitab seluruh Al-Quran itu tidak ada alifnya kecuali ada empat saja ada kitab yang tidak yang ada alifnya itu begitu juga ada beberapa <clears throat> contoh-contoh yang lain. Yang ketiganya itu adalah eh, kandungan isi Al-Qur'an Karim. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu juga tegala menggerakkan ulama-ulama Islam untuk menciptakan satu atau memunculkan satu ilmu namanya ilmu tafsir Al-Qur'an Al-Karim, qawaid tafsir Al-Qur'an Al-Karim dan itu semuanya adalah dalam rangka untuk menjaga keautentikan kitab suci Al-Qur'an. <clears throat> Berikutnya sakralitas Al-Qur'an. Al-Quran terdiri dari dua hal. Yang pertama Al-Quran adalah kitab yang yang sakra. Yang kedua Al-Quran itu adalah kitab al hidayah. Ya, kitab Al-Hidayah. Lah terhadap sakralitas Al-Quran Al-Karim bisa kita telusuri dari keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran sendiri ataupun di dalam hadis An-Nabawi Asy-Syarif. Yang pertama adalah Al-Quran kalamullah. Al-Quran merupakan kalamullah. Kalau seandainya kalamullah itu adalah sifat min sifatillahi ta'ala, min al muqaddasah, maka kalamullah itu juga merupakan kalam yang kitab yang suci. Yang kedua, Al-Quran menempatkan ke dalam tempat yang sangat terjaga, yaitu lah mahfud. Yang ketiga, Al-Quran itu dijaga kesuciannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana apa yang tadi saya sebutkan tadi. Inna zayyanna sama'ad dunya bizinatina kawakib wa hafizan min kulli syaithanin marid. Yang keempatnya Muhammad Nabi Muhammad SAW banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran tentang pahala orang yang membaca Al-Quran mangkara harfan min kitabillah falahu bi kulli harfin hasanah wal hasanatu ma'asyara amsaliyah la alqul alif lam mim harf bal alifun harfun wa lam lam harf wa lam mim harfun dan wal hasanatu ma'asyara amsaliyah ini adalah merupakan man an yaghdwa ila budhan fayati bikuma waini binaqatain kuma waini barang siapa yang ingin mendapatkan dua onta di satu tempat namanya budhan maka dia setelahnya ditanya apa itu kuma waini barang siapa yang membaca Al-Qur'an deras dua ayat suci Al-Qur'an dia akan mendapatkan dua onta Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat surat Al-Qur'an itu juga memberikan penghargaan kepada mereka yang membaca innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur la yarjuna tijaratan lan tabur mendengarkan bacaan suci Al-Qur'an itu saja mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun membaca kitab suci Al-Qur'an itu juga merupakan salah satu ibadah ibadah begitu juga dengan mengamalkan kitab suci Al-Quran Al-Karim itu juga merupakan satu ibadah yang yang besar sekali. Kemudian Al-Quran memberikan syafaat kepada mereka-mereka yang menjadi sahibnya. Sahibnya itu artinya apa? Al-Quran selalu bersamanya. Yuqalul sahibil Quran. Artinya Al-Quran selalu bersamanya. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Zahra itu saya ikut mendukung mereka yang telah hafal Quran karena menjadikan Al-Quran itu menjadi sahibnya baik ketika sendirian maupun dengan orang yang lain menjadikan menjadi bacaan waktu sholat-sholat jamaah dijadikan pada waktu bepergian dan lain sebagainya itu namanya sahibul Quran al-Karim dan dalam hadis yang lain itu ahlullah ahlullah wa khassat inna ta'ala ahlina minan nas man ya Rasulullah hum ahlul Quran ahlullah wa khassatuhu kemudian membaca surat Al-Quran seperti surah Al-Fatihah dan lain sebagainya macam surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah Kafi dan lain sebagainya. Kemudian di antaranya lagi sakratis Al-Qur'an adalah Al-Qur'an bisa menjadi ruqyah, menjadi jampi-jampi. Ada salah sahabat yang hanya dengan membaca surah Al-Fatihah saja itu sudah bisa me menyembuhkan. Bi barakatil Fatihah menyembuhkan salah seorang sayyidul hai kepala suku yang tersengat oleh jengking. Ini adalah merupakan sakralitas Al-Quran Al-Karim. Kita tidak bisa memikir bagaimana surah Al-Fatihah itu bisa ada kaitannya dia bisa menyembuhkan seorang yang ter, tersengat jengking itu. Begitu juga Nabi pernah melarang kaum muslimin untuk membawa mushaf ke negeri musuh. Nah Rasulullah an yusafar bil Quran ila ardil adu makhafata an yanalahul adu. Artinya apa? Mushaf Al-Quran harus di Jaga betul karena itu merupakan kalamullah. Kemudian dalam ranah ijtihad banyak ulama mengharuskan berwudu bagi mereka yang mau memegang Al-Qur'an Al-Karim dan haramnya membaca Al-Qur'an bagi mereka-mereka yang mempunyai junub. Melihat dari data di atas nyatalah bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah yang harus dimuliakan, dihargai, dijaga. Tidak boleh dilecehkan. Kaum muslimin telah memperlakukan Al-Qur'an dengan sangat santun dan memuliakannya dengan sepenuh hati. Sikap ini sering memuncak ketika ada sekelompok non-muslim yang mencoba melecehkan Al-Quran dengan membakarnya atau bentuk pelecehan yang lain sudah banyak peristiwa tentang kemarahan kaum muslimin ketika mendengar ada yang melakukan hal-hal tersebut bentuk kemarahan bisa dengan demonstrasi dan lain sebagainya ya beberapa waktu yang lalu di Amerika ada orang melecehkan Al-Quran Karim akhirnya muncullah demonstrasi di mana-mana di Pakistan, di India, Bangladesh dan lain sebagainya ini adalah merupakan keterikatan secara emosional antara seseorang kaum muslimin dengan Al-Quran karim Tapi Al-Quran itu juga bukan terbatas kepada sakralitas itu saja. Al-Quran lebih penting lagi itu adalah merupakan kitabul hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati aqwam. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة, موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ini adalah merupakan hal-hal yang perlu kita uh, perhatikan bersama oleh karena itu kaum muslimin mereka yang hafal Quran janganlah berhenti sampai hafal Quran saja itu baru koma masih banyak lagi yang harus diperhatikan oleh para mereka-mereka yang hafal Al-Quran Al-Karim mereka sudah mendapatkan mawad kham mereka sudah mendapatkan apa namanya itu satu bagian yang yang bagus sekali tinggal bagaimana hafalan Al-Quran itu kita manfaatkan untuk apa? Untuk keperluan, keperluan ilmiah, untuk keperluan yang lain-lainnya itu perlu kita pikirkan bersama karena tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah itu adalah untuk hidayah hudal linnas hudal lil muttaqin hudal linnas artinya hendaklah orang membaca Al-Quran bukan terbatas ataupun berhenti kepada Al-Quran dihafalkan di dalam hati tapi hendaklah cahaya Al-Quran itu akhirnya bisa memencar ke seluruh penjuru dunia bukankah kemenangan kaum muslimin pada waktu-waktu yang lalu itu adalah karena Al-Quran Al-Karim pada waktu perang peperangan Hunain Rasulullah berkata ya ashaba suratil baqarah ya ashaba suratil baqarah mana itu mereka yang hafal surah al-baqarah artinya Nabi itu bangga sekali dengan mereka-mereka yang hafal Quran Al-Karim begitu juga pada waktu pelaksanaan perang Uhud setelahnya perang Uhud banyak kaum muslimin apa syuhada Uhud yang meninggal Nabi berkata ayyuhuma aktsaru hafdhan lil Qur'an al-Karim. Mana di antara kedua orang itu yang hafal Qur'annya lebih banyak? Kalau seandainya diisyarahkan bahwa ini lebih banyak, maka Nabi memerintahkan ini yang harus dikuburkan terlebih dahulu. Begitu juga kalau seandainya ada kawanan kawanan mau bepergian, Nabi bertanya mana di antara yang hafal Qur'annya lebih banyak? Kalau seandainya diisyarahkan ini lebih banyak hafal Qur'annya, maka Nabi mengatakan, "Idhab fa anta amiruhu." Idhab fa anta amiruhu. Bepergianlah kamu, ini adalah menjadi pimpinan kamu sekarang. Begitu juga Nabi menghormati mereka yang hafal Quran, ya ummukum akra'ukum kitabillah. Hendaklah yang menjadi imam itu adalah mereka yang hafal Quran Al-Karim ataupun yang Masyaallah hadirin rahimakumullah, Al-Qur'an banyak sekali mengandung berbagai macam hal ya di antaranya adalah tentang ketauhidan, wa'ad, wa'id, ibadah, bayanus sabil sa'adah, wa qasas ada lagi Imam Syatibi mengatakan bahwa Al-Quran terdiri dari tiga hal yaitu ma'rifatul ma'bud, ma'rifatul kaifiyatul kaifiyatil ibadah dan ma'rifatul masirin ibad. Semuanya itu perlu kita uraikan satu persatu bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi uh, menjadi uh, uh, eh, ibrah dari bagi kita sekalian. Hidayah Al-Quran berlaku untuk sepanjang zaman, semenjak Al-Quran diturunkan sampai hari kiamat nanti. Al-Quran adalah kitab yang solehun likulli zamanin wa makan. Cocok untuk semua keadaan dan semua tempat. Karena Al-Quran berasal dari Allah. Zat yang alim keadaan makhluknya dan hakim dalam semua kebijaksanaannya. Al-Quran menggunakan ungkapan yang universal yang bisa dimengerti oleh seluruh manusia. Isi kandungan Al-Quran sesuai dengan fitrah manusia yang suci ada beberapa faktor tentang keberhasilan Al-Quran dalam membawa misinya. Pertama, materi yang ada di dalam Al-Quran adalah berupa kebaikan dan kebenaran. Karena berasal dari zat yang maha benar dan yang mengetahui dan maha bijak. Kedua, metode yang digunakan Al-Quran dalam mengajak manusia untuk kembali ke jalan yang benar sangatlah bijak. Al-Quran mengajak manusia secara bertahap, konten yang ada pada surah-surah Makkiyah berbeda dengan konten yang ada pada surah-surah Madaniyah. Semuanya bergerak secara perlahan tapi pasti mengikuti gerak langkah manusia pada saat itu. Inilah kunci kesuksesan Al-Quran dalam mengubah tataran masyarakat dari masyarakat jahili menuju ke masyarakat yang mutamaddin atau masyarakat madani gitu. Yang ketiga Allah mempercayakan kepada Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah Al-Quran eh, Kepribadian Nabi yang demikian mengagumkan merupakan faktor bagi keberhasilan misi Al-Quran Sehingga bisa membawa perubahan yang sangat signifikan dalam masyarakat dalam waktu yang relatif singkat. Revolusi telah terjadi pada masyarakat Arab mencakup revolusi akidah, mental, ilmu pengetahuan sosial dan kebudayaan dan lain sebagainya. Tantangan hafal Al-Qur'an Karim di masa yang akan datang. Al-Qur'an adalah kitab yang kelihatan diam, tapi dalam kediamannya Al-Qur'an terdapat kekuatan yang sangat dahsyat untuk membuat perubahan pada manusia. Atas hidayah Al-Qur'an kaum muslimin mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam berbagai sisi kehidupan sehingga mereka mampu membawa estafeta peradaban manusia dari peradaban Yunani, Romawi ke peradaban yang berlandaskan nilai-nilai spiritualitas. Menjadi kewajiban kita selaku generasi penerus untuk membawa panji-panji Al-Qur'an ke tengah-tengah masyarakat modern dengan segala pernak-perniknya dengan menggunakan metode pendekatan ini sesuaikan dengan alam mana masa kini. Kaum hafal tidaklah cukup melihat Al-Quran sebagai kitab yang penuh dengan sakralitas, sakralitas saja, tapi tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah adalah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju ke situasi yang terang benderang. Dari zaman jahiliyah menuju ke era keislaman, dari perbudakan kepada setan, hawa nafsu, harta dan tahta menuju ke perbudakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hafal masa kini tidaklah cukup dengan kegiatan rutinan seperti semaan, yasinan, tahlilan dan lain sebagainya, tapi menggali sisi hidayah Al-Qur'an untuk kehidupan. Saya kembali menggarisbawahi kepada apa yang dikatakan Pak Zahra dan lain sebagainya agar supaya para hufad Al-Qur'an Al-Karim itu diberikan akses yang seluas-luasnya untuk berkecimpung di masyarakat, berkecimpung di eh, universitas-universitas dalam berbagai macam dimensi keilmuannya. Kalau seandainya masuk ke universitas kedokteran, dokter yang hafal Quran. Menjadi insinyur-insinyur yang hafal Quran Betapa senangnya apabila ada pasien itu berobat kepada seorang dokter yang hafal Quran begitu mau menyuntikkan bismillahirrahmanirrahim bi barakatil Quran bi haqqil Quran ya bi mu'jizatil Quran mudah-mudahan sembuh waras Masya Allah senengnya itu pasien kalau sudah disuntik sama orang dokter yang hafal Quran al garim ini memberikan sugesti yang dibikin besar kepada mereka-mereka. Apabila mereka jadi presiden, presidennya hafal Quran insya Allah dari mereka yang di, kita doakan menjadi orang-orang yang berguna, menjadi bupati, menjadi menteri, bahkan menjadi presiden Indonesia yang hafal Quran Al-Karim. <clears throat> Cara yang dilakukan oleh hafal adalah menggali terus kandungan Al-Quran dan semua aspeknya dengan membekali diri dengan semua peralatan keilmuan yang dibutuhkan untuk itu maka keterlibatan hufaz dalam ilmu-ilmu bantu dalam menafsirkan Al-Quran seperti mengetahui pengantar keilmuan Al-Quran i'jaz Al-Quran Al-Karim ini perlu ya sekarang ini ada namanya i'jaz ilmi kemukjizatan Al-Quran perlu diuraikan secara lebih gamblang lagi dengan bahasa kekinian tujuannya adalah untuk me memberikan kepada masyarakat kepada dunia tentang ahakkiyatul Quran Al-Karim, kebenaran apa yang ada di dalam isi Al-Quran. Ini adalah merupakan tanggung jawab kita semua. Bagaimana Al-Quran bisa bermasyarakat, Al-Quran bisa diterima oleh masyarakat. Dan pada akhirnya yang kita inginkan adalah bahwa melalui tahfidz Al-Quran Al-Karim itu akan tercipta satu satu peradaban baru, peradaban yang penuh dengan nilai-nilai religius dan inilah yang kita inginkan bersama sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin tamu undangan yang dimuliakan Allah acara selanjutnya adalah penandatanganan peresmian Rusunawa oleh Rois Majelis Ilmi Pimpinan Pusat Jamu'iyatul Qurra wal Khufat Nahdlatul Ulama kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad MA dan pengasuh Pondok Pesantren Hamalatul Quran dipersilahkan. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Dilanjutkan dengan pemberian cindera mata kepada pengasuh pondok pesantren Hamalatul Quran Al Ustadz Ainul Yakin dimohon untuk memberikan cindera mata. Yang pertama kepada yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Isrofil Amar Magister Agama selaku Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang. Kedua, kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro MA selaku Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Ketiga, kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad MA selaku Rois Majelis Ilmi Pimpinan Pusat Jamiatul Qura wal Hufat Nahdlatul Ulama. Keempat, kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Abdul Hadi Yusuf Sarjana Hukum selaku pengasuh Pondok Pesantren Madrasatul Quran dan yang kelima kepada yang terhormat Al Ustadz Murad Alfer selaku duta pengasuh Pondok Pesantren Sulaimaniyah Turki kepada bapak-bapak dipersilahkan kepada Bapak Profes Bapak Dr. Kiai Haji Musta'in dimohon untuk mengikuti foto bersama. dihaturkan terima kasih. Hadirin tamu undangan yang kami muliakan. Sebagai penutup dari acara wisuda Hafid kedua Pondok Pesantren Hamalatul Quran 2014 adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Mustain Syafi'i Magister Agama selaku Mudir Satu Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tebuireng kepada beliau dihaturkan ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatiha bismillahirrahmanirrahim ar-rahman ar-rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بفاتحتك المعظمة اجعلنا مع القرآن الكريم اللهم مع القرآن اللهم مع القرآن Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Prosesi meninggalkan mimbar utama Hadirin dimohon berdiri.